Cerita Misteri Persembahan dari Tim Cimat Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro Dengan cerita Hantu Penghuni Kos Fatmawati. Aku adalah mahasiswa asal Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Saat ini aku sedang menempuh kuliah di Kota Malang. Aku juga pendengar setia acara Jimat Radio Istana FM yang dibawakan oleh Ki Banu Moro dan Mbah Meskipun saat ini aku berada di Malang, namun aku masih bisa mendengarkan jimat melalui streaming lewat smartphone. Kebetulan rumah kos yang kutinggali melewati sebuah lapangan bola yang luas dan di belakangnya terdapat pekarangan dan sawah. Bila pagi sampai sore banyak remaja yang bermain bola di lapangan. Tapi berbeda di kala malam. Suasana terasa sepi dan terkadang terasa menyeramkan. Aku pernah punya pengalaman horor saat mendengarkan jimat di kos-kosan. Begini ceritanya. saat seperti biasa aku sudah menyiapkan smartphone untuk streaming jimat. Tepat pukul 20.30 acara jimat dimulai dan aku mendengarkan acara itu sampai selesai. Mulai dari sesi penerawangan dari Mbah Jo hingga cerita misteri dari Sing Dwi Jimat Ki Banwasmoro. Aku fokus dengan penjelasan Bajo yang menerawang keberadaan makhluk gaib dari penelpon di wilayah Wijonegoro dan sekitarnya. Apalagi cerita misteri yang dibawakan oleh Kibanu Asmoro cukup membuatku merinding. Walaupun demikian, aku masih asik mendengarkannya sambil mengirim salam di grup Facebook Jimatres Istana FM. Tepat pukul 11 malam acara jimat telah selesai. Walaupun demikian aku masih belum dapat memejamkan mata. Aku menyempatkan diri untuk chat dengan teman-temanku di grup WA. Karena keasikan chatting dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Biar suasana tidak sepi aku menyalakan televisi. Setelah beberapa lama aku mulai mengantuk. Segera aku simpan smartphone dan kumatikan televisi dan beranjak tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara jendela kamar kosku diketuk oleh seseorang dari luar. mencoba mendengarkan kembali, tapi suara ketukan itu tidak terdengar. Aku pun kembali melanjutkan tidurku, dan kali ini suara ketukan jendela kembali terdengar. Aku penasaran dengan suara itu. Sopo sih iki? Kok orang duwe duga? Wis bengi kok mrebeki wong. ungkapku dalam hati. Aku melangkah ke arah jendela dan kubuka korden yang menutupi jendela. Tapi aneh, di luar tidak ada siapa-siapa sama sekali. Aku kembali ke kamar tidur dan kembali menyalakan televisi. Kali ini aku waspada dan menunggu apakah suara gaduh itu akan terdengar kembali. Ternyata benar, ketukan itu terdengar semakin kencang. Aku melihat kaca jendela yang bergetar hebat, tapi aku tidak melihat siapa yang mengetuknya. Bahkan kali ini terdengar suara geraman. Keringat dingin membasahi keningku dan aku sangat takut waktu itu mataku menatap tembok di sebelah jendela dan astaga tiba-tiba muncul sosok wanita bergaun putih menembus tembok dengan suara geraman yang menyeramkan. Jantungku berdetak semakin kencang, tubuhku terasa lemas. Aku mencoba menahan nafas agar tidak terdengar oleh wanita itu dan pura-pura tidak melihatnya. Wanita itu berjalan ke arah televisi. Tubuhnya terlihat membungkuk dan rambutnya yang acak-acakan menjuntai sampai ke lantai. Wajahnya tertutupi oleh rambut dan terdengar suara geraman dari mulutnya. Semat pun ku terdengar kembali dan wanita mengerikan itu menoleh ke arahku. Astaga, wajahnya sungguh mengerikan. Dengan rambut panjang acak-acakan, matanya hanya menampakkan bagian putihnya saja. Aku melihat mulutnya dipenuhi tetesan darah dengan kulit yang pucat. Sosok itu kini kembali berjalan, terseok-seok mendekatiku. Aku tak kuasa menahan rasa takut dan ketakutan yang teramat dalam. Aku hanya bisa meringkuk tatkala wanita menyeramkan itu menundukkan wajahnya ke arahku. Dari ekspresinya yang seram, aku bisa merasakan bahwa dia sedang marah dan tidak suka kepadaku. Dia tampak mengeram dan memainkan kata-kata yang tidak jelas. Tangannya yang berkuku tajam seolah ingin menyentuh tubuhku. Aku menangis dan terus berdoa agar makhluk menyeramkan itu segera pergi dari hadapanku. Tak lama tercium bau seperti benda terbakar yang menyengat. Kemudian suasana kembali hening. Walaupun demikian suara geraman wanita itu masih terdengar, walaupun semakin pelan dan menjauh. Setelah kejadian itu aku tak bisa tidur hingga terdengar suara azan subuh. Keesokan paginya aku bertanya kepada tetangga kamar yang sudah lama kos di tempat itu. Berdasarkan penjelasannya, aku mendapatkan informasi bahwa rumah kos yang kutinggali memang ada penghuni kaitnya. Aku dinasihati bahwa setelah jam 12 malam, aku harus mematikan televisi dan tidak menimbulkan kegaduan. Dulu pernah ada salah satu anak kos yang menyalakan televisi hingga jam 3 pagi. Akhirnya dia ditatangi oleh penunggu gaib tersebut tersebut, bahkan sampai mengalami kesurupan. Mulai saat itu aku tidak berani berbuat kegaduan dan mendengarkan jimat dengan suara keras di malam hari. Salam jimatres salam misteri. Aum